Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Nabiyullah wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fi din azdani wa Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah setorkan terlebih dahulu siapa kemarin antum ayo bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض ثيابه شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتين ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى السبيل قال صدق قال فأجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته قال قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر Hurairah qala fakhbirni 'anil Islam. Hah? Apa? Qala fa akhbirna al-iman. Qala fakhbirni 'anil iman. Qala Qala billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqa. Qala fakhbirni 'anil ihsan. An ta'qala an ta'budallaha ka'annaka فأخبرني عن الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل Qala قال ما المسؤول عنها بأعلم بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن أن أن تلد الأمة ربتها والرهبات الأرات العارة العارة مع الشاة يتطاولون في البنيان ثم ثم ترك فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه جبريل Nah, yu'allimukum Nanti dilancarkan lagi ya. Jadi kalau membaca hadis itu kalau bisa Nah barakallahu fikum pelan santai tapi jelas. Nah, jadi pelan santai jelas itu lebih enak. Antum mau mustaran. Sudah selesai? Jadi pertama belum selesai juga. Nanti setelah itu Adha. kalau belum selesai setelah Idul Adha nanti setarkan. Paham ya? Nah, kalau sudah selesai nanti kasih tahu. Hadis pertama, hadis kedua latihan. Nah, barakallahu fikum walaupun enggak full, yang penting setoran dikit demi sedikit tidak masalah. Insyaallah taala barakallahu fikum nanti pekan depan antum siap? Ayo insyaallah antum harus Senin nanti antum Akh Ahmad insyaallah. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala perhatikan baik-baik di dalam kitab tersebut Wa idza amana al-insanu bil qada'i wal qadar istarah. Apabila seseorang itu beriman terhadap ketetapan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia akan tenang. Ini sumber ketenangan hati di antaranya beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun usaha kok bangkrut itu tenang dia, santai. Karena itu dia sudah yakin itu takdir Allah gitu loh. Tapi kalau orang tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, usahanya bangkrut, usahanya nggak sukses, bingung dia, kepikiran terus, nyari solusi ujung-ujungnya apa kemarin? Bunuh diri. Allah musta'an. Itu orang-orang yang nah, tidak mengenal atau tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Apa kata beliau? Fala yahzan ala ma fata ala ma fata wala yafrah bima u'tiya farahan yukhriduhu 'anil i'tidal. Artinya Jangan orang itu sedih dengan perkara dunia yang terluputkan dan jangan terlalu bangga, terlalu bahagia dengan perkara yang diberikan kepadanya berupa kenikmatan dengan bangga yang bisa mengeluarkan dari apa? Dari pertengahan. Maksudnya la ifrat wala tafrid. Jangan berlebihan lebihan bangga sehingga congkak, sombong, menolak kebenaran. Dan jangan pula meremehkan, tidak bersyukur atau yang semisalnya. Karena sudah kita lewati bahwasannya beriman dengan takdir. Tujuannya hikmah di balik itu semuanya ada dua kemarin. Paham ya? Kenapa kita harus beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Ada dua. Pertama, enam. pertama tujuannya agar orang itu tidak berputus asa terhadap perkara dunia yang terluputkan, terlewatkan. Jadi yakin aja itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah taala menggantikan yang lebih baik. Seperti itu. Harus yakin husnudzan billah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala amrun matlub, perkara yang diharuskan. Karena kalau kita nggak berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala justru keliru. Na'am barakallahu fikum. Yang kedua Nam tidak terlalu bangga tidak terlalu bangga berlebihan terhadap apa? Terhadap perkara yang dia dapatkan berupa perkara dunia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bangga, senang tidak masalah. Namun jangan berlebih-lebihan. Paham ya? Hingga menghantarkan kepada kesombongan, kecongkakan, kemudian barakallahu fikum, na'am bangga merasa bahwasanya nikmat ini dariku, usahaku, jerih payahku, enggak ada orang lain yang ikut campur misalkan. Padahal semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun menampakkan nikmat yang Allah Taala berikan kepada hamba itu selama tidak berseberangan syariat justru disyariatkan. Menampakkan kenikmatan yang Allah Taala berikan kepada hamba itu justru apa? Justru disyariatkan manakala tidak berseberangan dengan syariat. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, Inna Allah Azza wa Jalla "Idza an'ama 'abdan bi ni'matin yuhib an yura atharu ni'matihi." Atau kama qala Nabi sallallahu Artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dengan sebuah kenikmatan, Allah taala itu senang kalau seandainya hamba itu menampakkan asar pengaruh daripada kenikmatan tersebut. Jadi jangan Nah barakallahu fikum bergaya seperti orang enggak punya, pakainya kusut, pakaiannya compang-camping, sobek-sobek padahal dia punya pakaian, punya harta. Paham ya? Seperti itu datang dalam hadis yang sahih, nam suatu ketika ada sahabat yang dia punya harta banyak, harta dari ontanya, dari intinya dari intinya dari binatang ternaknya. Rasulullah tanya, "Ala kamalun?" Awal mulanya orang ini pakaiannya pakaian kusut dia, berpakaian kusut. Rasulullah pengennya itu yang rapi dan juga istilahnya apa? nak menampakkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tanya alaka malun apakah punya harta? Nah, barakallahu fikum. Kemudian orang tadi ngomong harta yang mana? Harta yang kamu miliki. Orang tadi mengatakan bahkan aku punya semua harta dari ontanya, dari kambingnya. Intinya hartanya banyak. Kemudian Rasulullah mengatakan dengan semakna yang anda sebutkan tadi, innallaha idza an'ama 'abdan bi ni'matin yuhibbu an yura atharu ni'matihi. Paham ya? Nah, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan nikmat kepada hamba dengan sebuah nikmat, itu senang kalau seandainya hamba itu menampakkan kenikmatannya. Jadi jangan na barakallahu fikum hafizakumullah dia bisa berhias, bisa berpakaian rapi, berpakaian yang bersih, lakukan. Nah, berbeda kasusnya kalau memang benar-benar tidak punya. Oleh karena itu, na barakallahu fikum hafizakumullah, Allah taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat yang Allah telah berikan kepadamu ceritakanlah, enggak masalah. Nah, menceritakan agar sama-sama merasakan rasa senang. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini, ammal ladzi la yu'minu bil qada'i wal qadar fa innahu yajza'u wa yaskhatu idza fatahu syai'un. Adapun orang yang tidak beriman dengan ketetapan Allah taala dan tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, justru dia berputus asa Eh, tidak terima terhadap perkara yang terluputkan, bayangkan ini. Terhadap perkara dunia yang terluputkan dia nggak terima. Kok bisa ini? Sudah modalnya jutaan tapi kok nggak dapat-dapat juga. Malah bangkrut, usaha nggak jalan. Sepekan pun nggak ada hasilnya misalkan. Dia nggak nyandarkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah. Insya Allah semoga kedepannya diganti lebih baik. Seperti itu. Harus punya apa? Husnudzan billah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang enggak beriman dengan takdir, antum saksikan saja orang-orang awam yang jauh dari ilmu, buka usaha besar-besaran, modalnya jutaan, ratusan juta, ternyata enggak jalan, bangkrut. Apa yang mereka lakukan? Solusi yang paling terakhir mereka tempuh, bunuh diri. Banyak itu kejadiannya. Paham ya? Banyak sekali. Nah, padahal kalau seandainya beriman dengan takdir, tenang. Mungkin kedepannya usahanya lancar eh, dengan berjalannya waktu, tapi orang nggak berpikir. Nah, dia mikirnya ini sudah solusi terakhir sudah. Kalau bunuh diri dah hilang semuanya. Padahal kena ancaman. Ancamannya apa ancamannya? Nanti Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat mengadap orang yang bunuh diri dengan alat atau dengan sesuatu yang dia pakai untuk bunuh diri. Allah musta'an. Ikhwan fi din azza wa jalla. hati-hati. Beriman dengan takbir adalah perkara yang sangat mulia dan bagus dan harus kita bisa memilikinya. Wa yatakallamu bikalamin qabih, terkadang dia bicara dengan ucapan yang jorok, ucapan yang jelek, wahjan misalkan. Sudah usaha sekeras kayak gini, eh, mengupayakan modal habis-habisan, kok tetap enggak untung juga, enggak bisa juga menghasilkan misalkan. Jadi ucapan-ucapan seperti itu muncul dari mulut orang yang tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Hati-hati. Au yaq'alu fi'lan qabihan atau justru dia apa? Mengerjakan perbuatan-perbuatan yang jelek. Bunuh diri, mukul-mukul pipinya sendiri, disobek-sobek bajunya. Ngamuk istilahnya itu ya. Karena apa? Usahanya bangkrut tadi. Coba kalau dia beriman takdir, apa yang dia ucapkan? Qadarullah masyafa'al. Nam qadarullahi wa masyafa'al atau qadarullahu wa masyafa'al. Seperti itu. Kata beliau, kalat mil hudud seperti memukul-mukul wajah, wajahnya dipukul-pukul sendiri. Paham ya? Wasyakil juyu penyobek-nyobek saku. Tahu saku antum? Sobek-sobek sakunya. Nah, Allah musta'an. Wa da'wal jahiliyah indal masaib dan justru menyeru dengan seruan jahiliyah ketika di musibah. Ya fulan, ya fulan, ya fulana. Menyeru pembesar-pembesar mereka. Eh, kalau orang Jawa, Mbah fulan. Wahai Mbah fulan, tolonglah kami Mbah fulan kami pengen kaya ini, kaya mendadak katanya. Akhirnya mbahnya mengatakan pelihara tuyul. Allah musta'an. Ujung-ujungnya ke situ arahnya. Syirik. Allah musta'an. Hati-hati warakallahu fikum karena tidak beriman dengan takdir. Coba kalau dia beriman takdir, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kedepannya lebih baik, lebih bagus. Ini semuanya tentunya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan rezeki sudah dicatat. Sudah selesai urusan. Kalau beriman dengan takdir. Li'annahu la yu'minu bil qada'i wal qadar. Karena orang tersebut tidak beriman dengan ketetapan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa biraddin ma fatahu walau jaza. Perhatikan baik-baik ini. Walau sakhita. Walau latama haddahu wa syaqqa jaibahu. Falan yu'ida ma fatahu. Dalam keadaan dia emosi tadi itu, eh, marah-marah sendiri, berkeluh kesah, kemudian juga apa tidak terima. Yang seperti itu pun apa tidak bisa mengembalikan perkara dunia yang terluputkan. Iya enggak? Sudah mengeluarkan modal ratusan juta, bangkrut ya bangkrut, enggak bisa dia mengembalikan langsung gitu. Paham ya? Bayangkan itu. Walaupun dia berkeluh kesah, walaupun dia murka, walaupun dia memukul wajahnya, walaupun nyobek-nyobek sakunya, falan yu'ida fatahu. Tidak akan balik eh, tidak akan kembali perkara dunia terluputkan. Karena sudah ditetapkan semuanya. Ditetapkan semuanya ya. Harus yakin itu barakallahu fikum jangan sampai terpetik di benak kita bayang-bayangan pikiran-pikiran nanti kalau miskin bagaimana ya? Kalau fakir bagaimana ya? Hilangkan itu semuanya itu bisikan setan yang terkutuk. Paham ya? Bisikan setan yang terkutuk hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al Karim, as syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya setan menghias-hiasi di hadapan kalian kefakiran. Bayangannya fakir terus, miskin, akhirnya terus mengejar dunia jangan. Barakallahu fikum, cukuplah dengan apa yang ada di hadapan kita. Orang itu kalau merasa cukup dengan rezeki yang ada di hadapannya, dia tidak akan kurang. Kenapa orang itu kurang? Karena dia tidak merasa cukup. Paham ya? Orang itu kurang kenapa sebabnya? Ibnu Umar. Karena enggak merasa cukup. Orang kalau merasa cukup, cukup. Enggak kurang-kurang. Paham ya? Tapi orang kurang terus kalau tidak merasa cukup. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan apa? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam, kemudian dia diberikan rezeki yang cukup dan merasa cukup dengan rezeki yang Allah telah berikan kepadanya. Santai saja. Insya Allah masih hidup, insya Allah. Paham ya? Nah, satu pekan, wah uang tinggal 100 ribu ini. Bingung dia. Sana kemarin mutar balik, mutar balik, mutar balik. Wah gimana tinggal 100 ribu nih, bayangkan. Tinggal 100 ribu. Itu masih mending, Alhamdulillah. Paham ya? Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerakkan badan-badan kita, usaha menempuh mencari maisha dengan cara yang halal insyaallah taala Allah taala tidak akan menyia-nyiakan. Semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Tercatat semuanya. Enggak usah khawatir barakallahu fikum. Si fulan hari ini makan tahu. Tercatat belum? Tercatat. Si fulan besok makan sama keluarganya daging ayam. Tercatat belum? tercatat semuanya. Enggak usah khawatir para kalau fikum. Naam. Yang jelas apa? Beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Naam. Kalau enggak bertanya buktikan aja. Naam yang jelas semakin kita kuat imannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sebab-sebab yang disyariatkan atau yang diperbolehkan, tenang hati kita. Dan jangan lupa banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak apa? Berzikir karena berpikir itu sumber ketenangan hati. Orang itu tenang hatinya bukan karena banyak uangnya. Uangnya misalnya satu truk di rumah misalkan, tapi nggak pernah berpikir, bingung dia simpan di mana uang ini? Taruh di mana? Khawatir curi. Coba kalau dia tuh banyak berpikir kepada Allah taala, hati tenang walaupun tidak punya uang. Paham ya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman yang hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah taala. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah taala hati tenang. Hasr, perbatasan atau pembatasan sini perhatikan baik-baik. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Paham ya? Taqdimu mahaku ta'khir yufidu al-hasr. Mendahulukan sebuah susunan Nah, yang semula seharusnya diakhirkan memberikan faedah apa? Pembatasan. Hanya dengan berzikir kepada Allah taala hati tenang. Paham ya? Hati tenang. Zikir pagi dan petang dibiasakan. Mungkin sudah ada di buku-buku doa-doa, eh? Zikir pagi dan petang dibiasakan, dihafal walaupun sedikit enggak masalah. Nam sebelum tidur juga baca doanya, bangun tidur diupayakan seperti itu barakallahu fikum. Kalau ini lupa karena tidak sengaja lain lagi urusannya, tapi diupayakan banyak berzikir barakallahu fikum. Naam, apalagi membaca apa? Penangkal setan Sebelum tidur, ayat kursi. Nah, itu penangkal setan, ayat penangkal setan itu. Paham ya? Nah, insyaallah taala Allah taala menjamin dengan jaminan yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya membaca apa? Ayat kursi tersebut akan dilindungi dari gangguan setan yang terkutuk mulai dari malam hari hingga pagi harinya dia bangun. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azan Jadi kita upayakan memiliki jiwa yang kuat di dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. <laughs> Jadi kalau tawakalnya kuat itu dia nggak akan apa? nggak akan ada istilahnya gundah gulana itu ya. Gundah gulana, bingung, bimbang. Tenang saja. Nah, barakallahu fikum. Dakwah itu nggak harus pakai payung-payungan. Payung yayasan, kalau nggak ada yayasan bingung, eh, dananya, dananya dari mana katanya. Allah musta'an nggak perlu. Payung dakwah adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan melindunginya. Paham ya? Harus yakin itu. Kalau kita nggak yakin bagaimana? Bingung. Jangan-jangan nanti didatangi, jangan-jangan nanti digerebek. Eh? Jangan-jangan nanti di nah. Paham ya? Jadi orang kalau berdakwah itu harus butuh apa? Jiwa yang besar, siap menghadapi resiko. Paham ya? Bukan berarti kita mencari masalah, kalau ada masalah siap menghadapinya. Paham ya? Nah, kalau mencari masalah nggak boleh kan? Mencari masalah boleh nggak? Jangan mencari masalah, tapi kalau ada masalah siap menghadapinya. Paham itu maksudnya? Bukan malah lari dari permasalahan. Namallahul musta'an. Jadi pelindung dakwah kita adalah Allah Subhanahu wa taala karena dakwah ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Kemudian juga firman Allah taala kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Menunjukkan bahwasanya dakwah milik Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu khawatir. Nanti kalau pondok kita dihancurkan bagaimana? Nanti kalau kita dakwah tiba-tiba ditangkap polisi bagaimana? Santai saja barakallahu fikum. Orang kalau berdakwah takut mati, enggak usah dakwah. Enggak usah dakwah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Kematian pasti datang walaupun tidak berdakwah. Paham ya? Seperti itu. Yang jelas barakallahu fikum ini hanya kita agar apa? Semakin yakin bahwasanya takdir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Takdir di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan fulan wala alan wala fulanah wala alanah seperti itu. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Lakin tahsulu 'alaihi musibah akan tetapi tertimpa badannya sebuah musibah wa yafutuhu al-ajr aidha." Naam. Akan tetapi justru na barakallahu fikum tertimpa badannya musibah dan juga terhilangkan padanya pahala. Karena seharusnya dia bersabar. Kesabaran yang paling afdal kapan? Awal kali ditimpa musibah, bukan setelah ngomel-ngomel dulu. Paham ya? Setelah ngomel-ngomel kemudian disabar dapat pahala cuman kurang afdal. Yang afdal adalah pertama kali dia ditimpa musibah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Hanya saja kesabaran itu di awal permulaan ditimpa musibah, langsung sabar dia. Nah, ini yang kita perlu memperjuangkan. Yang perlu kita berusaha karena seringnya kita ya Ya bukan kalian aja kita terkadang terlupakan di sini. Di, di tempat musibah ngomel-ngomel dulu. Wah, Jan, ini bagaimana ini? Dompetnya penuh. Oh ya, dompetnya penuh kok hilang. Kalau seandainya ditaruh rumah enggak hilang misalkan. Ngomel-ngomel dulu baru oh, sudah sabar aja lah. Baru ngomong gitu. Jadi sabarnya itu setelah ngomel-ngomel dulu seringnya kita seperti itu. Ya lalam ya kalantum ya. Yang jelas kita berupaya semaksimal mungkin. Berupaya tuh ketika awal kali timpa musibah, qadarallahu masyafa'al. Yang namanya berupaya itu makjur, dapat pahala Insya Allah karena upaya yang baik, usaha yang baik, yang bagus. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau nggak mengupayakan, jangan. Karena yang namanya seperti ini bukan kita-kita saja ya, banyak orang yang tertiba seperti ini, ngomel-ngomel dulu biasanya. Eh, motornya hilang wahjan. Terus jawabannya gitu ya. <laughs> Allah musta'an. Yang jelas ngomel-ngomel dulu setelah itu baru sabarlah. Apa boleh buat sudah hilang. Paham ya? seperti itu. Hati-hati barakallahu fikum diupayakan kita menempuh yang paling afdal tadi innamas sabru inda sadmatil ula hanya saja kesabaran yang paling afdal adalah di awal kali ditimpa sebuah musibah mafhum insyaallah nah perhatikan baik-baik barakallahu fikum hafizakumullah kita lihat di sini amman ladzi yu'minu bil qada'i wal qadar wa yasbiru 'ala ma asabahu wa ya'lamu annahu min indillah wa anna ma syaa'a Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun fa innahu yastanih ini, masya Allah. Kata beliau, adapun orang yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bersabar terhadap musibah yang menimpanya, dan dia yakin mengetahui bahwasannya itu muncul dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahwasannya seluruh perkara yang Allah Taala kehendaki pasti terjadi. Dan seluruh perkara yang Allah Taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Fa'innahu yastani. Maka sesungguhnya dia akan tenang, istirahat sudah, tenang. Paham ya? Barakallahu fiikum seperti itu. Naam. Sekarang gini, ada pertanyaan misalkan, ada orang yang kehilangan uang sekitar 500 ribu misalkan. Hilangnya di jalan lah. Awalnya ngomel-ngomel dulu. Ngomel-ngomel, wah kok hilang ya. Padahal uangnya mau digunakan ini dan itu. Lama-lama dia sadar. Dan mengatakan, wah ini sudah takdir Allah Ta'ala. Dah anak ikhlaskan aja lah. Anak ikhlaskan aja. Yang, yang ngambil ya tak ikhlaskan sudah tak. Maafkan biar diambil aja. Mungkin itu rezeki dia misalkan. Rezeki yang ngambil dari ya Nah, barakallahu fikum. Dia dapat pahala enggak kayak gitu? Hmm? Dapatnya tetap dapat, cuman yang afdal yang pertama. Tanpa ada omong-omong sama sekali. Paham ya? Nanti misalkan dia sudah mengatakan kayak gitu, data ikhlasan sudah dikasihkan, karena biarkan yang ngambil. Yang ngambil datang ternyata. Nah, contohnya ya, yang ngambil datang, "Pak, tadi nemu uang 500 ribu di jalan." Antum ngomong sudah tak ikhlaskan atau diambil juga? Eh? Kalau sudah ngomong diikhlaskan ya udah, Paham ya? Ini sekedar apa? Sekedar permisalan gitu ya barakallahu fikum. Jadi yang namanya ngomel-ngomel itu biasanya akibatnya kurang tepat. Nah, jadi kalau bisa ya di awal kali timpa musibah itu langsung qadarul masyafa'al. Nah, enggak perlu antum ucapkan keras-keras teriak-teriak enggak perlu. Paham ya? Diam-diam aja santai aja. Diam santai ternyata kehilangan 500 ribu misalkan. Paham ya? Enggak perlu antum teriak-teriak di hadapan ikhwah kan. Ya ikhwah qaddarul masyafa'al. Kemana hilang misalkan? Enggak perlu. Enggak perlu barakallahu fikum. Naam yang jelas antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Bagaimana ungkapan kemarin? Ungkapannya kemarin? Ulangi sekali lagi. Ulangi dari awal. Awa. masih itu? Masih itu karena. Ah. Wa masih itu ilam tasa. Masih itu ilam tasa ilam Awa. Antum? Masih itu karena. Allah Ustaz, Allah Ustaz. Masih masih walau masih Eh? Masih tak. Masih tak kana wa illam asya wa illam asya wa illam apa illam tasya Artinya apa? Nah, itu bagus sekali ya ungkapannya itu. Itu aslinya pada panjangnya. Nah, barakallahu fikum, cuman diambil ringkasnya saja. Kita lanjutkan barakallahu fikum wa kadzalika man la yu'minu bil qada'i wal qadar yusab bil jubni wal khauf. Ini perhatian baik-baik ini. Seperti itu pula orang yang tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dia akan ditimpa dengan jubn, rasa takut, wal khauf dan juga kekhawatiran. Nah, kalau dia itu enggak beriman takdir rasanya takut, cemas gitu loh. Enggak yakin tuh. Fala yujahid fisabilillah. Akhirnya dia enggak berangkat jihad fisabilillah. Wala yatlubir wala yatlubir rizqa. Tidak pula dia apa mencari rezeki. Karena apa? Takut. Sudah pernah apa? Tanam modal 100 juta bangkrut. Takut lagi dia, takut, cemas di rumah, mengurungkan diri, sholat pun enggak mau. Hati-hati barakallahu fikum seperti itu. Karena enggak beriman dengan apa? Takdir. Coba kalau dia beriman dengan takdir. Kalau dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia akan berpikir, semoga kedepannya lebih baik. Harus punya apa tadi? Husnudzan billah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang sangat mulia. Jangan sampai lupa itu. Usaha bangkrut itu wajar. Paham ya? Karena sudah kita lewati yang namanya kegagalan adalah apa? Keberhasilan yang tertunda dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi perlu perjuangan, perlu pengorbanan barakallahu fikum. Naam. Jangan langsung Wah, jangan-jangan nanti kalau nyoba lagi gak berhasil. Nah, ini perhatikan ini. Orang yang tidak beriman dengan takdir itu akan ditimpa dengan rasa takut dan kecemasan, kekhawatiran, tidak berangkat jihad fisabilillah, tidak mencari rezeki. Kenapa? Li'annahu yakhafu min kulli syai' karena dia takut dari segala sesuatu, bayangkan itu. Karena tidak beriman dengan takdir tadi. Tapi kalau orang beriman dengan takdir, yakin insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Fayanhabisu 'anil a'mal minal khauf akhirnya terhalang-halangi. Nah, perhatikan baik-baik, akhirnya terhalang-halangi dari beramal sebabnya karena takut. Khawatir itu loh. Jangan-jangan nanti kalau anak ulangi lagi terjadi lagi. Paham ya? Kemarin aku sudah nanam modal 100 juta gagal. Nanti kalau aku usaha lagi gagal lagi. Akhirnya apa? Tidak berangkat jihad, tidak mencari rezeki. Karena dia takut itu loh. Seharusnya bagaimana? Husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah taala. Paham ya? berbaik sangka kepada Allah taala masyita kana wa illam asya wa masyitu illam tasya lam yakun. Harus yakin itu. Ha? Nam seluruh perkara yang kau kehendaki pasti terjadi ya Allah walaupun aku tidak menghendaki. Dan seluruh perkara yang aku kehendaki jika engkau ya Allah tidak menghendaki enggak akan terjadi. Seperti itu. Allahumma musta'an. Kita lihat Amma idza amana bil qada'i wal qadar fa innahu yamdi fil jihati fi sabilillah wa yamdi fi talabir rizqi. Adapun orang yang beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya, maka sesungguhnya dia tetap berlalu berangkat jihad fi sabilillah dan berlalu tetap mencari rezeki. Wa yakilul umur ilallahi jalla wa ala. Perhatikan baik-baik ini. Dan dia menyerahkan urusan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik ini, semua urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. qad jaa fil hadits 'anil nabiy sallallahu annahu qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Perhatikan baik-baik dan sungguh telah datang dalam hadis. Nah, perhatikan jangan coret-coret. Dan sungguh telah datang dalam hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. bahwasanya Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas kunyahnya siapa? Kunyahnya siapa? Abdullah bin Abbas kunyahnya siapa? Awal? Abdul Abbas. Abdul Abbas, Abdullah ibnu Abbas. Beliau digelari dengan apa? Hah? Apa gelarnya? Apa? Apa? Gelar yang yang lainnya yang yang masyhur yang ma'ruf. Hah? <laughs> Yang lainnya. Yang ma'ruf yang berkat doanya Rasulullah SAW. Hah? Fakih? Mufassir sahabat. Paham ya digelar mufassir sahabat. Ahli tafsirnya para sahabat, Al Quran, penerjemah Al-Quran, penafsir Al-Quran. Nah, beliau saat itu usianya masih muda. Jadi kita mandang usia mandang ilmu itu bukan masalah yang bawa itu anak muda atau orang tua bukan itunya tapi kemapanannya di dalam mengilmui sebuah ilmu barakallahu fikum Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau saat itu masih muda usianya sekitar 15-an tahun tapi beliau memang digelari dengan orang fasur sahabah ahli tafsirnya para sahabat nah barakallahu fikum yaitu ketika berkumpul para sahabat saat itu nah manakala turunnya firman Allah Subhanahu wa taala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba para sahabat yang lainnya kumpul ada yang mengatakan ayat itu turun untuk ini untuk ini untuk itu ternyata tidak ada yang tahu akhirnya panggil Abdullah bin Abbas dengan semakna ini ya cek sendiri nanti ya panggil Abdullah bin Abbas setelah dipanggil ternyata mereka minta pendapat Abdullah bin Abbas apa pendapatmu mengenai ayat ini Ternyata beliau menjawabnya ayat ini berkaitan tentang ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah detik-detik terakhir Rasulullah hendak meninggal dunia, yaitu tidak jauh daripada Fatu Makkah. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kenapa kok mereka mengarahkan Abdul bin Abbas? Karena beliau ini memang Nah, barakallahu fikum, eh, mufassir sahabat, ahli tafsir para sahabat. Rasulullah mendoakan dengan doa yang sangat bagus. Apa doanya? Allahumma Doanya untuk Abdul bin Abbas. Apa doanya? Apa? Apa? Antum, antum. Naam, ahsan. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas dalam masalah agama ini dan ajarilah padanya ilmu ta'wil ilmu tafsir. Ta'wil maksudnya adalah tafsir. Kita lihat apa yang Rasulullah ucapkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'al billah." Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada makhluk yang kebanyakan mereka tidak mampu pada perkara-perkara yang hanya dimampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong pada makhluk selama ada tiga syarat terpenuhi silakan. Apa tiga syarat itu? Hadir, hidup, mampu. Ayakun hayyan hadiran qadiran. Paham ya? Syaratnya itu. Minta tolong kepada makhluk boleh selama ada tiga syarat ini. Mampu, hadir, hidup. Paham ya? Nah, syarat ini tidak terpenuhi bagi orang-orang kuburiyun. Eh, orang kuburiyun yang mereka apa? Nah, barakallahu fikum andalannya minta pada kuburan, orang sudah meninggal. Orang sudah meninggal atau dimintai. Kalau orang itu berpikir yang butuh itu sebenarnya yang meninggal itu atau yang hidup yang butuh? Yang meninggal butuh doa. Kok malah yang masih hidup malah butuh pada orang mati? Terbalik enggak? Terbalik. Seharusnya orang yang mati itu butuh orang yang hidup. Butuh doanya gitu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azan wasdakumullah perhatikan wa'lam dan ketahuilah annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yang yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Perhatikan baik-baik itu di kitab itu. Dan ketahuilah bahwasanya umat ini seluruhnya kalau seandainya mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sebuah manfaat niscaya tidak akan mampu memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang Allah Taala telah mencatat untukmu. Apa maksudnya? Mereka misalkan ingin melakukan perkara-perkara yang baik untuk kita. Itu semuanya tidak akan sampai kecuali sesuatu yang Allah Taala tetapkan saja. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Sebaliknya, walau istama'u 'ala an yadurruka lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau seandainya mereka berkumpul untuk membahayakan dirimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu membahayakan dirimu dengan sesuatu apapun kecuali yang Allah telah takdirkan untukmu. Apa maksudnya? Seperti itu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan telah mengering lembaran-lembaran. Karena semuanya sudah tercatat di dalam apa? Lauhul mahfudz. Nah, sebelum Allah Taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? lima ribu tahun. lima puluh ribu tahun. Jangan lupa dengan jarak lima puluh ribu tahun. Jangan lupa ya. Allah musta'an. Falimanu bil qada'i wal qadari yuksibu al-insan quwwatal azimah wa quwwatal iman wa tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. perhatian baik-baik. Ya. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya menghasilkan Nah, untuk manusia apa? Kekuatan azimah, kekuatan yang sangat kuat, kekuatan keimanan dan kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau beriman takdir. ingatnya aja, beriman dengan takdir itu menguatkan apa? tawakalnya kita kepada Allah taala. Jadi antum semuanya kita semuanya harus ha? Nah, barakallahu fikum melatih diri kita ini kuat tawakalnya. Kalau kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Insya Allah taala nggak sedih. Perkara-perkara dunia terlewatkan bismillah. Paham ya? Nah, yang jelas jangan sampai kita nah tidak apa tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamul imani bil qada'i wal qadar, perhatikan baik-baik itu dan tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yuaddi bil insan ilal jaza'i was sakhati 'indal masa'ib. Dan tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala bisa menghantarkan manusia untuk berkeluh kesah, murka, tidak terima terhadap musibah-musibah yang dia yang apa yang dia rasakan atau yang menimpa dirinya. Seharusnya sudah kita lewati kemarin ya, kita semuanya dilarang berhujjah dengan takdir ketika berbuat maksiat. Namun disyariatkan untuk apa? Menyandarkan semua dengan takdir Allah taala ketika ketika apa? ditimpa musibah. Jangan sampai keliru ya. Naam, jangan tadi kalau nggak lewat sini nggak kepleset misalkan. Tadi kalau nggak lewat sini nggak tabrakan. Jangan ngomong kayak gitu, jangan lau, Jangan pakai lau. Kalau seandainya, kalau seandainya, fa innal taftahu amal syaitan. Karena lau itu membuka amalan setan. Hati-hati barakallahu fikum. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan bi'ar wa aidan yu'arqiluhu an katsirin minal a'mal. Dan juga dengan seseorang tidak beriman dengan takdir Allah taala menghalang-halangi dia dari sangat banyak amalan-amalan yang Nah, barakallahu fikum seharusnya dia kerjakan dia tidak mengerjakannya. Nah, jadi tertahan. Amalan-amalan banyak seharusnya dia kerjakan, dia enggak mengerjakannya karena tidak beriman dengan takdir itu. Paham ya? Seakan-akan terborgol atau terborgol antum, nam terikat, terkunci gitu. Nah, sebabnya enggak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fayusabu bitaraddudi wal auhami wal wasawis ingat hati ini. Akhirnya orang tadi ditimpa dengan taradud kebimbangan wal auham, pikiran-pikiran hayal-hayalan, wal wasawis, bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Paham ya? Bisikan-bisikan setan yang terkutuk, dibisik bisik terus. Ayo cepetan, sebelum salat selesai ke belakang aja. Misalkan, bisik-bisikan terus. Paham ya? Padahal apa? Padahal bisikan setan yang terkutuk itu harus kita hindari. Oleh karena itu kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Paham ya? Jangan tertawa ini beneran ini. Paham ya? Kita diperintahkan untuk apa? Naam, isti'adzah billah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum apalagi hendak baca Al-Qur'an fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Ya, apabila baca Al-Qur'an, mau baca Al-Qur'an, isti'adzah billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena setan yang terkutuk itulah yang akan senantiasa menghias-hiasi. Membikin orang itu punya was-was. Nah, kalau orang tertimpa penyakit was-was, banyak-banyak apa? Minta pertolongan Allah Ta'ala. Ujian Was-was ini bahaya sekali. Was-was ini membuat orang seharusnya yakin enggak yakin. Wudu diulang-ulang berkali-kali. Paham ya? Orang sudah selesai salat jamaah dia masih wudu aja. Ini di Damas kita saksikan ya, di Damas contohnya ya. Itu anak masih ingat, ada orang Yaman, anak juga enggak tahu namanya siapa. Jadi dia itu wudu, wudu diulang-ulang terus. Pakaiannya basah semua. Setelah itu baru anak sudah wudu alhamdulillah. Allah was-was. Ini bukan perkara sepele. Al-Imam Ibnu Jauzi rahmat taala mengarang sebuah kitab di antaranya Talbis Iblis. Paham ya? Talbis Iblis, bisikan iblis laknatullah alaih. Itu di dalamnya isinya kisah-kisah mengenai orang yang tertimpa was-was. Eh, ada orang mandi junub, mandi junub. Seharusnya kan mandi gebir semuanya selesai, diniatkan di junub. Enggak dia. Dia apa? Belum yakin. Akhirnya dia pergi ke sebuah sungai atau lautan itu jebyur. Paham ya? Dia mandi itu baru alhamdulillah sudah mandi waswas hati-hati. Ada juga orang terkena penyakit waswas, dia mau kencing, mau buang air kecil di kamar mandi, bisa kurang lebihnya satu jam. Nah, terkena penyakit waswas, hati-hati ya. Penyakit waswas obatnya bagaimana? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah taala dilawan. Jangan diikutin terus. Kalau antum ikutin antum akan terpedaya. Paham ya? Dilawan bismillah. Ini berarti sudah bisa dikatakan sebuah penyakit. Bismillah. Paham ya? Dilawan. Karena enggak kalau enggak dilawan nanti seperti itu. Nurut kalau ngikutin bisikan setan ya udah, enggak selesai-selesai. Nah, barakallahu fiikum. Seperti orang sufi banyak tertimpa was di antara mereka. Takbir itu takbir itu ihram, itu harus lepaskan tangannya itu. Allah. Paham ya? Antum saksikan aja sebagian ya, tapi enggak semuanya sebagian kayak gitu. Takbir. Allah. Belum pas, ulangi lagi. Paham ya? Ada juga orang yang ditimpa penyakit waswas pada bacaan Al-Fatihah. Jadi dia baca bismillah bis bis bis karena dia ngepaskan makhrajnya, makhrajul huruf. Paham ya? Sin itu bagaimana di Pakainya intinya waswas, hati-hati. Paham ya? Penyakit waswas itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapinya tinggalkan waswas tersebut semaksimal mungkin. Naam. Barakallahu fikum hafizakumullah fala yuqdimu ala syai'in khaufan min an yakuna kadza aw yakuna kadza. Perhatian baik-baik ini. Maka jangan tidak mengerjakan suatu pekerjaan karena takut nanti jangan-jangan terjadi seperti ini, jangan-jangan terjadi seperti ini. Ini bisikan setan yang terkutuk hati-hati. Paham ya? Jangan-jangan nanti anak, anak kalau berangkat ke pondok seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Nah, itu hati-hati. Wa yatrukul umura an khaufan min an yusibahu. Kada wa kada. Dan jangan dia meninggalkan perkara-perkara yang bermanfaat. Perhatian baik-baik ini. Jangan dia meninggalkan perkara-perkara yang bermanfaat sebabnya karena takut kalau seandainya ditimpa seperti ini seperti ini. Paham ya? Jangan-jangan nanti kalau anak ikut ahlus sunnah, nah, digunjing masyarakat, dikucilkan, diasingkan, ha? Eh, diusir. Enggak usah khawatir barakallahu fikum. Fa idza azamta apa? Fatawakkal Allah. Jika sudah berkeinginan kuat untuk menempuh sebuah perkara apalagi al-haq, tawakal kepada Allah taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya gunjingan, makian, cacian itu wajar. Yang penting enggak nyenggol. Paham ya? Disenggol pun sabar. Sabar. Rasulullah bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengkisahkan di hadapan para sahabat tentang kejadian para nabi terdahulu. Ada di antara mereka yang dipukul oleh kaumnya hingga berdarah, enggak balas, cuma diusap darahnya. Kemudian mendoakan kaumnya, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka adalah orang-orang bodoh, enggak balas. Nah, ini menunjukkan kesabarannya para nabi. Kalau kita bisa dikatakan kurang sabarnya. Disenggol sedikit langsung emosi. Paham ya? Hati-hati. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi kesabaran itu ditanamkan. Eh? Ditanamkan barakallahu fikum hafizakumullah, apalagi kita hidup bermasyarakat. Biasanya ada nah barakallahu fikum sedikit gesekan ya, mau punya jenggot ya kambing aja misalkan. Kalau enggak kuat bagaimana? Marah enggak? Sabar. Assalamualaikum Pak. Itu aja. Lama-lama dia sadar insyaallah dan ini yang kita rasakan. Ya mungkin antum juga merasakan ya, menghadapi orang awam yang seperti itu keberadaannya sabar. Jangan dilawan dengan ucapan. Jangan dilawan dengan kata-kata. Biasanya ribut. Paham ya? Apalagi mereka tidak menerima dalil seringnya. Paham ya? Seringnya apa? Akal yang mereka gunakan. Jadi kalau misalnya enggak tahan ya, Assalamualaikum. Dan ini yang kita rasakan barakallahu fikum dahulu banyak ya, godaan-godaan, gangguan, cacian, makian, celana cingkrang kayak kebanjiran misalkan. Yang akhwat dituduh ninja, ya enggak? Karena pakai cadar, burung gagak itu biar ya wajar. Paham ya? Sabar barakallahu fikum na'am. Kalau enggak sabar bagaimana? Ya tadi itu. Kalau enggak sabar tadi itu. Nah, Allah musta'an. Nah, tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi azan azanakumullah kita tutup yang terakhir sini kata beliau. Kenapa sebabnya itu semuanya terjadi? Li'annahu la yu'minu bil qada'i wal qadar. Karena dia tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman terhadap ketetapan Allah taala. Fama qadahu Allahu wa qaddarahu labudda an yahsula sawa'an kharasta aw lam Artinya apa? Dan semua yang Allah telah takdirkan pasti terjadi. Pasti terjadi. Baik kamu keluar atau enggak keluar tetap terjadi. Seperti misalnya kematian. Antum sembunyi atau enggak sembunyi kalau sudah mati mati. Paham ya? Walaupun jaga kesehatan, eh, masya Allah perawatannya tiap hari perawatan, semua obat dia gunakan untuk apa melawan jerawat. Paham ya? Kalau memang takdirkan jerawat muncul-muncul. <laughs> Ini sekedar apa? Sekedar contoh saja. Nah, barakallahu fikum, semua perkara yang Allah takdirkan pasti terjadi. Diobatin atau enggak diobatin tetap terjadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak usah apa? Enggak usah lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti kematian itu kan kita, kita lewati kematian itu apa? Tamu yang datang tanpa diundang, tamu terakhir. Paham ya? Walaupun awalnya senyum-senyum, masya Allah kelihatannya sehat, pagi harinya ternyata dia tidur terus nggak bangun. Mungkin terjadi seperti itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dikit lagi, sawaan fa'alta aw lam taf'al. Baik engkau ngerjakan atau enggak ngerjakan, tetap terjadi kalau Allah Taala takdirkan. Fata'tasimu billahi wa tawakkal wa tawakkal 'ala Allah. Maka hendaknya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tatfuruk al-qada' wal qadar lillahi Subhanahu wa taala dan serahkanlah ketetapan dan takdir itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Jadi semuanya harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, takdir dan juga ketetapannya ini yang yang membuat kita tenang. Semuanya yang Allah Taala tetapkan pasti terjadi. Pasti terjadi. Antum kerja enggak kerja, misalkan ya, eh, memang istilahnya dia biasanya kerja, tapi ketika hari itu dia enggak kerja misalkan, kalau memang itu rezekinya dapat itu loh. Paham maksudnya ya? Seperti itu barakallahu fikum hafizakumullah. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuwaffiqan wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.